بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين kepada semua ikhwan akhwat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> kita mulai majlisul Quran majlis ini dengan doa untuk kesehatan Imam Zaman. Jalallah Ta'ala Farajahu Sharif bersama-sama. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كتاب من memberi pahala majlis ini juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dan bapak ibu Rasulullah Siti Aminah dan bapaknya uh, Abdullah sama semua uh, kakek-kakeknya dan nenek-neneknya Rasulullah bersama istrinya Rasulullah Siti Khadijah Khadijatul Kubro kita mengingatkan semua mereka pada malam ini dan menghadiahkan pahala majlisul Quran ini kepada mereka semua insyaallah <clears throat> saya membaca sekali lagi ayat uh, eh, ke-8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 Kenapa sudah diterjemahkan dengan kata taufik? Wa nuyassiruka kami mempermudahkan engkau. Kenapa sudah diterjemahkan apa kami memberi, akan memberi kepadamu ya Rasulullah taufik kepada jalan yang mudah. Kenapa? Karena sebagian mufassir mengatakan itulah apa yusra. Yusra itu maksudnya mudah. Kalau kami mau mempermudahkan mudah, kemudahan itu, itulah mudah. Sudah dipermudahkan kepada semua manusia kepada Rasulullah. Bagaimana kita mempermudahkan masalah itu? Karena itu sebagian mufassir apa menambah satu kata sebelumnya apa yusra itu. Berarti asalnya itu adalah wa nuyassiruka tariqil yusra. Misalnya wa nuyassiruka kami akan mempermudahkan atau menunjukkan engkau eh, atau memberi kepadamu jalan yang mudah. Tariqil yusra. Salah satu contohnya. Atau seperti terjemahan ini. Kami akan memberi taufik kepadamu menuju apa? Menuju jalan yang mudah. Itulah betul juga. Wa nuyassiruka lil yusra. Kata nuyassiruka lil yusra berarti uh, di masalah dakwah karena uh, itulah tentang dakwahnya Rasulullah kepada orang-orang musyrik di Mekah Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak kesulitan di dakwah ini ya Rasulullah. Di hadapanmu dan kami akan memudahkan semua kesulitan tersebut kepadamu. Berarti kalau kita mau berdakwah di antara rakyat tentang agama, tentang mazhab, tentang ahlul bait, tentang Quran. Sebenarnya banyak kesulitan di hadapan kita. Caranya apa? Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sudah janji di masalah dakwah yang mempermudahkan jalan untuk kita. Wa nuyassiruka lil yusra. Salah satu apa poin yang penting di ayat ini. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat lain di Al-Quranil Karim, kita melihat suatu kisah, kisah Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi. Kemudian apa mau menyampaikan Nabi Musa menuju Firaun dengan apa sebahagian mukjizat. Nabi Musa sudah apa menolong Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala apa? Kita mungkin senantiasa membaca ayat-ayat ini. Itulah ayat-ayatnya eh, apa terletak di surat Taha yang Allah Subhanahu wa taala berfirman Itulah pertolongan Nabi Musa. Doa Nabi Musa kepada Tuhan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'alli waziran min ahli Harun. Terus sampai ayatnya e selanjutnya. Ada di antara pertolongan-pertolongan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua doa yang sangat-sangat penting. Yang pertama tentang urusan-urusan dan kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan Nabi Musa. Nabi Musa menolong Allah Subhanahu wa taala tentang urusan-urusannya yang harus dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. berarti ya Allah yassirli amri. Mudahkanlah semua urusan-urusanku. Itulah doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rabbi srahli sadri. Ya Allah, berilah aku syarhus sad. Kata syarhus sad maksudnya apa? Maksudnya apa? Eh, membuka Allah subhanahu wa ta'ala membuka dada Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menerima dan istiqomah di hadapan semua kesulitan. Sabaran Nabi Musa tentang semua masalah, semua musibah, semua kesulitan. Itulah nikmat yang besar kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa di awal dakwahnya berdoa dan meminta Allah subhanahu wa ta'ala tentang dua hal tersebut. Tetapi di dua ayat kita membaca Allah subhanahu wa ta'ala tanpa doa Nabi kita. Tanpa pertolongan Nabi kita. Memberi dua hal tersebut kepada Nabi kita kalau kita membaca surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarhi. Di surat Asy-Syarhi kita membaca di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Alam nasyrah laka sadrak Bukanlah kami telah melapangkan apa untukmu dadamu berarti tanpa pertolongan nabi kita Allah subhanahu wa ta'ala memberi apa nikmat syarhu husat kepada Nabi kita. Yang kedua, yang ada di ayat ini, ayat 8 surat Al-A'la. Wa nuyassiruka, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kami akan mempermudahkan semua kesulitan yang mungkin ada di hadapanmu. ونيسرك لليسرى berarti سموا urusan سموا kesulitan dengan apa bantuan Allah Subhanahu wa taala sudah dipermudahkan uh, untuk Rasulullah wa nuyassiruka lil yusra kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman "Fadhakkir in nafa'ati dzikra Oleh sebab itu, oleh karena itu, berikanlah peringatan. Apa? Karena peringatan itu bermanfaat. Berarti di kalimat ini dan terjemahan ini, kita menerjemahkan kata in, kata in sebagai dalilnya. Fadzakir karena apa tazkirah dan tausiah dan peringatan engkau bermanfaat untuk mereka. Itulah salah satu tafsir. Tapi kita mempunyai beberapa tafsir di ayat ini. Fadzakir ya Rasulullah. Berikanlah peringatan berikanlah tausiah kepada umum. In nafa'atil zikra. Sebahagian mufassir menerjemahkan kata in dengan kata apa syarat. Kalau. Fadhakir. in nafa'atil zikra. Kalau tausiah engkau bermanfaat, engkau berikanlah mereka dengan peringatan. Engkau berikanlah mereka tausiah. Itulah tafsir kedua. Tafsir ketiga. Sebahagian mufassir mengatakan ada satu kalimat setelah kalimat itu yang sudah terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dihadaf. Fadakir in nafa'ati dzikra au lam tanfa'. Itulah kata yang sudah terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, berikanlah peringatan kepada mereka. Kalau apa bermanfaat atau tidak bermanfaat, berarti semua peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diberi mereka kepada mereka. Kenapa? Karena semua peringatan Rasulullah dan tausiah Rasulullah pasti mempengaruhi di jiwa mereka. Walaupun lahirnya tidak bermanfaat. Itulah apa? Tafsir ketiga. Yang keempat, sebahagian mufassir mengatakan itulah kata umum. Kata umum maksudnya apa? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Rasulullah, berikanlah mereka tausiah. Inna fa'ati zikra Sebenarnya peringatan itu secara umum biasanya bermanfaat untuk mereka. Bukan pasti. Biasanya. Rata-rata bermanfaat untuk mereka. Itulah tafsir keempat. Karena itu kalau kita mau memasukkan ayat ini di kehidupan kita. Ada persoalan di antara kita. Kalau sebahagian orang maksiat dan maksiat mereka juga maksiat yang besar. Apa tugas kita terhadap mereka. Tugas kita apa? Nahyu anil munkar. Kita harus melarang mereka dari munkar itu, dari maksiat itu. Sampai apa titik apa kita harus melarang mereka. Misalnya saya bercontoh, kalau mereka tidak menerima tausiah kita, Apakah tugas kita tetap ada? Kita harus melarang mereka atau tidak. Karena tidak bermanfaat tausiah kita kepada mereka. Jangan maksiat. Mereka tidak menerima. Itulah tidak bermanfaat. Tentang tafsir kedua yang apa kita menerjemahkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala dengan kata syarat In nafa'ati zikra kalau bermanfaat. Kalau peringatan Rasulullah bermanfaat untuk mereka. Rasulullah harus memberikan mereka dengan tausiah. Dengan tafsir ini, kalau tidak bermanfaat larangan kita kepada orang-orang bodoh, orang-orang jahat, tugas kita akan terhapus. Berarti tausiah kita kapan waktunya? Waktunya adalah waktu yang bermanfaat untuk mereka. Walaupun manfaatnya kurang sekali, sedikit sekali, kecil. Kita harus melarang. Itulah berarti eh, masalah itu masalah penting di antara kita. Fadzakir in fa'atil zikra. Siapa yang mempengaruhi dari tausiah Rasulullah atau di bawah Rasulullah semua tausiah semua dakwah siapa yang menerima siapa yang taat tausiah kita Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 10 berfirman sayazakkaru man yakhsha وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى Orang yang takut akan mendapat pelajaran. Akan menerima tausiah Rasulullah. Dan tausiah semua pendakwah. Siapapun yang apa amar bil ma'ruf dan naha anil munkar. Kalau orang itu orang takut dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti menerima tausiah kita. Golongan kedua, kelompok kedua. Siapapun yang celaka. Kata syaki itu maknanya celaka. Tetapi karena asqa itu adalah di hadapan kata yaksa. Maknanya orang itu tidak takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini, orang takut dari Allah, mereka menerima tausiah kita, dakwah kita, larangan kita. Kalau tidak takut dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu tidak menerima, tidak bermanfaat tausiah kita untuk mereka. Karena tidak takut dari akibatnya, tidak takut dan ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yatajannabuhal asqa. Mereka menjauhinya, menjauhi dirinya dari larangan kita. Dari larangan dan peringatan Rasulullah. Bukan, bukan apa maknanya mereka tidak menerima? Tidak. Mereka menjauhkan dirinya dari peringatan Rasulullah. Wa yatajannabuha al-asghar. Mereka lari dari peringatan. Karena itu, di hadapan peringatan kita, larangan kita, ada satu kelompok saja, bukan dua. Kelompok pertama adalah mereka yang takut dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka berdiri di hadapan kita. Mereka menerima dan mereka taat tentang peringatan kita. Yang kedua, mereka menjauhi dirinya dari kita. Berarti, berarti tidak ada di antara di hadapan kita kecuali satu kelompok. Kelompok pertama saja. Kelompok kedua tidak ada, mereka jauh. Mereka lari dari tausiah kita, dari larangan kita. Kalau kita melihat suatu ayat yang luar biasa itu di surat Al-Mudassir, surat Al apa? مدثر selanjutnya surat Al-Muzammil surat Nuh terus seterusnya surat Nabi Nuh surat Al-Jin surat Al-Muzammil dan selanjutnya adalah surat Al-Muddassir kita membaca di surat Al-Muddassir begini Allah subhanahu wa ta'ala apa menceritakan satu kisah di akhirnya surat Al-Muddassir. Ada satu dialog di antara orang surga dan orang neraka. Neraka jahanam. Sangat-sangat apa maknanya apa sangat tinggi, sangat enak maknanya sangat ajaib maknanya. Tolong diperhatikan kalau ada kesempatan uh, di, an, di antara uh, kalian, yes, itulah uh, tausiah saya. Antum membaca terjemahannya. Pada waktu yang apa ada persoalan oleh orang surga kepada orang neraka, Eh, begini masalah masalakakum fi sakar ayat apa 42 masalakakum apa yang memasukkan kalian di neraka masalah masalakakum fi sakar mereka menjawab qalu lam naku minal musallin kami tidak apa mendirikan salat walam naku nut'imul miskin dan tidak memberi apa eh, taam dan eh, makanan kepada orang-orang miskin. Tidak memberi sedekah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Senantiasa kita eh, berada di uh, antara orang-orang yang pekerjaan mereka sia-sia. Mereka apa lengah dari peringatan apa apa zikir Allah Subhanahu wa taala. Terus wa kunna nukazzibu yaumiddin hatta atana al-yaqin. Kami senantiasa mendustakan hari akhirat sampai waktu yang sudah datang kepada kita masalah apa kematian dan tidak boleh kita lari dari kematian. Fama tanfa'uhum. Itulah saksi kita. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Seterusnya, fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Mengapa mereka apa berpaling dari peringatan Tuhan, dari larangan Tuhan, dari tausiah Tuhan. Ka'annahum humurun mustanfirah seakan-akan mereka itu keletai liar yang lari terkejut farrat min qaswarah lari daripada singa itulah ayat Al-Quran orang-orang yang tidak takut dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka sebagai apa keledai yang lari dari tausiah kita فرت من قسورة كمدين الله سبحانه وتعالى برفرمان الذي يصلى النار الكبرى مركة له yang masuk di neraka yang besar. مفسر mufasir mengatakan maksudnya nar al kubra itu adalah apa neraka jahanam saja. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mau membandingkannya dengan api dunia. Itulah nar al kubra. Tetapi sebagian mufassir menjawab, itulah nar al kubra. Berbeda dengan nar biasa, neraka biasa. Neraka jahanam yang biasa untuk semua orang jahat. Itulah derajat terakhir Khusus mereka yang lari dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yasla nar al-kubra. Dan salah satu azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka adalah di ayat selanjutnya, ayat 13. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Berarti senantiasa ada di antara apa kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk mencicip azab Tuhan. Merasa azab Tuhan. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akibat mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita husnul khatimah. Dan insya Allah penyelamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan azab neraka jahannam. Insya Allah. Itulah doa. Karena itu kita selanjutnya uh, apa satu kalimat ada uh, kita memanggil di doa jausan kabir nama-nama Allah seribu nama Allah akan dipanggil kita apa di doa Joshan kabir. Untuk apa? Untuk satu pertolongan, satu doa. Khalisna ya Allah minan nar. Ya Allah. Engkau itulah pertolongan kita. Selamatkan kita dari neraka Jahannam Dan semoga semua mukminin, semua mukminat, semua kerabat-kerabat kita insya Allah dengan tawassul kita kepada ahlul bait insya Allah diselamatkan uh, dari apa azab dan dari balasan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Eh, cukup karena eh, sekarang eh, hampir waktu apa eh, salat di sini. Kalau ada pertanyaan, persoalan sampai sini siap kita insya Allah membahas tentang persoalan ikhwan akhwat. Silahkan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kasiran yang diucapkan Pak Ustaz. Kepada Ustaz Syekh Ali Rabbani. Atas penyampaian tazkirah berkenaan dengan surah Al-A'la. Afwan, eh, kepada Ustaz. Eh, sepertinya uh, buat sementara ni teman-teman tiada ada soalan yang ingin diajukan tetapi jika ada soalan berkaitan dengan uh, tazkirah pada hari ini teman-teman boleh ajukan soalan di grup WhatsApp di grup Tafsir Al-Quran kerana Ustaz Al-Fadil Ustaz ada di situ jadi insyaAllah Al-Fadil Ustaz boleh menjawab soalan teman-teman jadi di akhir kelas kita ini uh, eh, selalu kita ada doa untuk dan Alhamdulillah pada Ustaz Hassan pun ada sekali juga jadi kita beliau untuk menguruskan untuk pada kelas kita dari malam ini. Apa khabar Ustaz Terima kasih kepada jaza, afan. Dengan izin Ustaz eh, Rabani, afan, afan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله sama-sama kita membaca doa Ta'jil Al-Faraj Imam Zaman ajarallahu taala farajahu syarif insyaallah.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 mukmin-mukminat yang ada dalam majlis ini dan semua yang berada di mana jua mereka berada, mereka-mereka yang berpesan doa, mereka yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dengan haknya. Maulana Sahibul Asri wa Zaman dan sama-sama di majlis terakhir kita membaca suratul Fatihah untuk segala hajat kita semua mukmin-mukminat segala dengannya juga untuk kesembuhan segala yang sakit dan juga untuk dihadiahkan ke atas arwah di kalangan mukminin mukminat keluarga kita khusus kepada para imam kita alaihi wasallam, para anbiya, para rasul. Dan mereka mempunyai syahid di jalan Allah, para alim guru-guru kita semua. Al-Fatiha ma tasbiku bi salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاك الله خير جاتنا في صحبة سهرباني dan sahabat-sahabat semuanya insyaAllah. Apa? Uh, syukran kasiran diucapkan Al-Fadil Ustaz Hassan Askari kerana um, sudi untuk membaca doa penutup untuk kelas kita pada malam ini. Dan kami sudah doa wa taqabballah doa'ana insyaAllah. <clears throat> terima kasih banyak juga kepada Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Rabbani di atas penjampian tazkirah yang pasti bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Begitu juga kepada teman-teman semua yang meluangkan masa, terima kasih banyak diucapkan. Terima kasih juga diucapkan kepada uh, Tuan Syed Hussein Al-Haddad dan Adik Ali di atas uh, kerana menjayakan kelas kita pada malam ini. Dan kita akhiri kelas kita dengan Uh, selawat atas Muhammad dan ahli keluarganya. Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.